مثلا ما هو معظم في الشريعة كيوم العاشوراء ويوم عرفة ويوم عيدين العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الهجة وليلة الجمعة ويومها العشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن lahu fadilatan wa tawa dzalika mayasiru mungkaran yunha'an mayasiru mungkaran yunha'anhu mislu ma ahtasabatu alil ahwa fi yawmi asura min ta'attus wa tahazzun wa tajammu' wa ghairi dzalika min al-umur al-muhtasat allati lam الله Allah ta'ala wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun من salaf ولا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيره لكن لم أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدي سيدي سيدي شباب أهل الجنة طائفة من أهل بيته بأيد الفجرة الذين أهانهم الله فكانت هذه فكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما تتلقى في المصائب من الاسترجاء المشروعي فآت بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب وضم إلى ذلك من الكاذب والوقيعة في صحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمور أخرى مما يكرهها الله ورسوله adalah <clears throat> eh, id yang kita id zaman yang kita adalah hari yang diagungkan dalam syariat semacam Asura, Arafah, dua hari Id, eh, sepuluh terakhir bulan Ramadan, sepuluh pertama bulan Dhul Hijjah, malam Jumat dan hari Jumat, sepuluh awal dari bulan Muharram dan semacam itu yang merupakan waktu-waktu yang istimewa maka waktu-waktu jenis ini diadakan atau atau yahdus terjadi padanya berbagai berbagai hal yang diyakini bahasanya berbagai hal tersebut memiliki keistimewaan dan hal-hal yang tawafik dalika hal-hal yang mengiringi hal tersebut maka jadilah kegiatan-kegiatan tersebut sebagai kemungkaran yang wajib dilarang Contohnya adalah ulah Rafidah di hari Asyura. Apa yang dilakukan diadakan oleh sebagian ahli bidah yaitu Rafidah di hari Asyura. Mereka menyiksa diri dengan taat, dengan taatus, dengan menghauskan diri, dengan menampakkan kesedihan, kejamuk dan berkumpul dan perkara-perkara yang lain yang merupakan dan hal-hal yang lain merupakan perkara yang diadakan yang tidak Allah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pula diajarkan oleh satupun salaf bahkan meskipun dari ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun di luar ahli bait. Menurut lima, itu hanyalah dikerjakan oleh rafidah, tidak ada salah. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan cucu nabinya itu enam itu maksud dimuliakan adalah karena syahadah mati sebagai syahid karena beliau kutilah syahidat terbunuh sebagai syahid dan dia adalah salah satu dari dua pemimpin pemuda penghuni surga sebagaimana hadis yang diatkan dari Tirmidhi dari Abu Sayyid Al-Khudri Rasulullah anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlul Jannah Jelas dua pemimpin para pemuda penghuni surga kata terkemudi hadis Hasan sahih dan sejumlah anggota keluarga Husain di tangan orang-orang durjana yang Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka maka kejadiannya ada sebuah musibah yang menimpa kaum muslimin. Maka sikap yang benar adalah wajib untuk disikapi sebagaimana menyikapi musibah. Itu istirja, itu ucapkan innalillahi wa inna rajiun yang disyariatkan. Namun fa'ahda sama akan mengada ada sebagian yang beda di hari semisal ini berbeda dengan apa yang diperintahkan Allah. Allah ketika menghadapi musibah. Wadamu dan mereka tambahkan pada berbagai bid'ah tersebut mereka tambahkan dengan dusta wal waqi'atu fi dan mencela para sahabat yang sama sekali tidak terlibat eh, dalam kasusnya Husain radhiyallahu anhu dan kasus-kasus yang lain. Mereka tambahkan umuran ukhra berbagai hal yang lain yang dusta yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. nya Padahal telah dilihatkan dari Fatimah bintul Husain. Fatimah bintu Husain not bintul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan dia adalah istri dari Al Hasan bin Al Hasan bin Ali. Anaknya Hasan bin Ali. Ini cucunya Ali ini pernikahan luar dekat keluarga dekat Fatimah binti Husain binti Husain bin Ali Hah? apa ini hubungannya sepupu hmm? Hasan dan Husain kakak beradik Hasan punya anak namanya Hasan Husain punya anak namanya Fatimah lalu dinikahkan Upo ya nah. An Abiha Al Husain dari bapaknya sendiri yaitu Husain not Husain bin Ali bin Abi Talib Al Hashimi Al Qurasi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa raihanatuhu dan bunga wangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Hasanul Terusan disebut oleh Hanahnya Nabi? Kita ada yang menjelaskan karena Rasul sering menciumnya, bagaimana bunga sering dicium. Dan anak laki-laki dari anak perempuan Nabi yaitu Fatimah. Dan Husain ini sangat mirip dengan kakeknya. Jadi dia berada di barisan bapaknya dalam perang zaman dan Jifin diberikan memerangi Khawarij. Kau minal Madinah ke, dan pada tahun 61 Hijriah kau minal Madinah beliau keluar dari meninggalkan kota Madinah Qasih dan Kufah bermaksud Kufah kenapa di ahdil bai'ah min ahliha karena mau menerima bayat dari penduduk Kufa. Dan ya, mereka penduduk Kufa itu ngiming-ngimingi ngiming-ngimingi Husain kalau kamu kesini, sini dan kami akan berbayat kepadamu dan kami akan melindungimu kami akan jadi pengikut setiamu akinam Khodaluhu akan tetapi penduduk Kufah ini dusta. Namun kenyataannya Pak, Khodaluhu mereka menelantarkan Al-Husain. Waqatalahu memerangi rombongannya Husain ini Jais tentaranya Ubaidillah bin Ziyad di Karbala. Sedangkan penduduk Kufah tahu kalau ini diperangi, dihadang dekat oleh pasukan ini Fethullah Ziyad dan mereka diam saja nonton. Ini dimaksud khazaluhu. Mereka dusta dalam pengakuannya, kami akan jadi pembelamu, kami akan jadi uh, pengikut setiamu, mereka mengetahui mereka dihadang oleh Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya teman mereka diam dan nonton di Karbala maka beliau terbunuh di Karbala pada hari Asyura tahun itu tahun 61 Hijriah. Yang Hah? saat itu saat itu ya jadi kalau nggak salah ya Yazid bin Muawiyah terus eh, apa Hasan kan udah tanazul Hasan kan udah nggak jadi khalifah kan udah diserahkan sama Muawiyah kemudian setelah setelah Muawiyah itu kan rame Abdullah bin Zubair diangkat jadi khalifah dipilih oleh ini mayoritas negeri kaum muslimin ketika itu atau sama fitnahnya apa kejadiannya Abdullah bin Zubair berdekatan atau enggak atau nah dari bapak dari bapaknya sendiri Al Husain bin Ali dia mengatakan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang bagaimana kamu menyikapi musibah manusia tapi musibatin Barang siapa yang pernah tertimpa satu musibah Pada kalau musibah tahu setelah itu Setelah musibah berlalu setahun kemudian atau dua tahun kemudian Dia ingat kembali musibahnya Dan sedih kembali ah dasa istirjaan kemudian dia memperbaru istirja dulu dah istirja setelah itu teringat musibahnya kemudian istirja lagi innalillah lagi wa in taqadama meskipun telah maju masanya telah telah lewat masanya karena musibahnya sudah tahun kemarin sekarang teringat lagi kata penallahu minal ajri maka akan Allah tuliskan untuknya pahala Islama yauma usiba semisal pahala bersabar ketika mereka mendapatkan musibah. Dengan Imam Ahmad dan Imam Majah. Fatadabbar maka umumkannya bagaimanakah Al Husain meriatkan hadis ini. Wa anhu dan dari Husain bin Tuhu anaknya sendiri yang anaknya ini syahidat masobahu dia sendiri termasuk menyaksikan terbunuhnya ayahnya maka dengan kesalahan yang bisa kata -kata, kita katakan Hussein itu ajarkan kalau teringat musibah itu istirja Bagian diajarkan oleh Nabi bukan kemudian menyiksa diri ini ajaran ahli baik ini yang dilihatkan. Al Husain udah dan Husain Fatimah ajaran Ahlul Bait adalah ini bukan menyiksa diri wa amat tikhratu amsali ayamil masaibi ma'atima fahada laisa fi dinil muslimin bal huwa ila dinil jahiliyati akra ada menjadikan hari-hari musibah semacam ini jadikan sebagai maktan maka ini bukanlah agama kaum muslimin bahkan itu agak lebih dekat kalau merupakan agama ahlu jahiliyah ya, ma'atim itu jamak dari maktam apa itu maktam maktam indal Arab orang Arab adalah para perempuan yang berkumpul kumpul-kumpul boleh jadi dalam kebaikan ataupun kejelekan jamaknya ma'atim wa indal amah namun istilah maktam yang dipakai di tengah-tengah orang awam adalah musibah Dan berdasarkan konteks maka yang dimaksudkan dengan maaf ini yang disyaratkan oleh Syekhul Islam adalah apa yang diadakan oleh sebagian orang yaitu tahajun menampakkan kesedihan dan menampakkan keluh kesah. Wa yusahibutali kadang yang mengiri hal tersebut nata jamu yaitu kumpul-kumpul Wa ikomatul marasim Dan mengadakan berbagai simbol Kesedihan Wa tilawatil kosos Dan bacakan cerita yang menyedihkan Dan semacam itu Bil munasabat al-makruhah Dalam kesempatan yang terlarang Seperti yang dilakukan oleh orang-orang syiah Pada saat hari-hari Asyura بذلك ما في صام هذا اليوم من الفضل وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة مستندة مستندة إلى إلى أحاديث إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها مثل فالاتصال فيه أو التكهل أو المصافحة مصافحة وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدئة kulluha makruhatun wa innamal e, mustahabbu sawmuhu wa qad rawa fi tawsi wa qad ruya fi tawsi'i ala iyali fi asari fi asari ma'rufatin a'la ma fiha hadisun hadis Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir an abihi qala balagona annahu annahu man wasa ala ahli ala ahlihi yawm asyura wasa Allah alaihi saira sunnatihi sanatihi sanatihi rawu anhu ibnu uyainah wa hadza balagu balagun munqati'un la yu'rafu qailuhu wal asbahu wal asbahu anna hadza anna hadza alima zaharat wa أن هذا أن هذا وضع لما ظهرت وضع وضع لما ظهرت العصبية الصبية بين بين الناسبة والرافض والرافضة فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما فوضع أولئك فيه أثارا تقتضي توسعا فيه واتخاذه عيدا واتخاذه واتخاذه عيدا wakilahuma batilan batilun nah semua fawat kemudian mereka menghilangkan didalika dengan acara tersebut mafisau miha saumi minal fadli keutamaan puasa pada hari ini dan sebagian orang lain mengada-ada pada hari Asyura berbagai hal, berbagai acara bersandarkan pada beberapa hadis palsu yang tidak ada dasarnya. Semisal hadis tentang keutamaan mandi pada hari Asyura, memakai celak pada hari Asyura atau jabat tangan pada hari Asyura. Hal-hal ini, amal-amal ini, kata beliau adalah dasarnya hadis palsu. wahdi asyak dan hal-hal ini dan semacamnya adalah termasuk perkara bid'ah yang semuanya adalah hukumnya makruh. Dan yang dianjurkan pada hari Asyura itu cuma puasa. Kemudian diriwayatkan tentang masalah tausi' alal iyal, melapangkan nafkah untuk keluarga pada hari Asyura. Maka tentang masalah ini terdapat di asarin ma'rufah dalam beberapa asar yang telah dikenal. A'lama fiha Nah asar yang paling bagus kualitasnya Asar riwayat yang paling bagus kualitasnya adalah hadis Ibrahim bin Muhammad al-muntashir dari bapaknya yaitu Muhammad bin al-Muntashir Al bapaknya Muhammad bin al-Muntashir mengatakan Rona sampai kepada kami berita atau riwayat Barang siapa yang melapangkan keluarganya pada Rasulullah Maka Allah akan memberikan kelapangan rezeki untuknya di sepanjang tahun. Dan penut 8 Terdapat dalam masal Imam Ahmad Karya An-Naisaburi Dia mengatakan atau bertanya pada Imam Ahmad Hal sami tafil hadis Apakah engkau mendengar dalam hadis karena siapa yang melapangkan keluarganya Melapangkan nafkah untuk keluarganya pada asok Maka Allah akan lapangkan untuknya rezekinya sepanjang tahun maka Imam Ahmad mengatakan iya saya pernah dengar itu satu hadis yang diatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ja'far al-Ahmad dari Ibrahim bin Muhammad al-Muhtashir Qal kata beliau Sufyan wa min afdali man, man ra'ayna dan adalah termasuk man, manusia yang paling istimewa yang pernah kami lihat anak balarahu sampai kepadanya riwayat Karena siapa yang melapangkan nafkah keluarganya pada Rasulullah Maka Allah akan melapangkan rezekinya pada sepanjang tahun Dan asar ini disebutkan oleh Mu'alif Syekhul Islam di Majid Fatawa Dan beliau komentari Hadisun maudu'un makzub Dusta dan buatan orang Wahada balahun Ini adalah hadis balahun disitu disebut hadis balaghon ketika perawinya mengatakan balaghoni saya dapat saya dapat riwayat yang banyak semacam ini ada di muwataknya Imam Malik Balaghoni Imam Malik mengatakan saya pernah dapat riwayat ini gini gini gini di Balaghon namanya هذا بلاغ منقطع يحكمني منقطع La iraf qailuhu tidak diketahui siapa yang mengatakannya. Wal asbah yang paling mendekati kebenaran ana hadza on ini adalah hadis maudhu'. Lama zaharat ketika muncul asofiyah fanatisme antara nasibah dan rafidah nasibah adalah lihat footnote orang-orang yang membenci Ali dan eh, pengikutnya Rafidah footnote Rafidah adalah firqah min firqah syiah al-kubra termasuk sekte dalam syiah yang paling besar Nah mereka ini berbaikat kepada Zaid bin Ali. Kemudian mereka berkata kepada mereka, berkata kepada Zaid bin Ali, Tabara min syekhain. Dalam menyatakan berlepas diri dari dari Abu Bakar dan Umar. Fa'aba maka mereka menolak, maka beliau menolak. Fatarakuhu wa rafuduhu. Akhirnya mereka meninggalkan Zaid dan rofaduhu dan mening uh, artinya Kota Uhu memutus hubungan dengan Zaid dan keluar dari bayatnya ya, karena mereka rofudu Zaid bin Ali maka mereka disebut rafidah dan di antara landasan prinsip-prinsip mereka adalah imamah, ismah, yaitu maksumnya para imam ya, para imam ahli bait maksum Mahdiyah dari Imam Mahdi Taqiyah dan menjadi sahabat dan yang lain Bapak diketahui Banyak orang terjangkit penyakit Syiah Rafidah Dalam masalah penguasa Sebagian orang maunya penguasa itu harus maksum gak punya salah penguasa itu harus maksum gak punya salah semuanya adalah kebijaksanaan yang benar tepat dan sebagainya kita katakan ini akidah Rafidah Ismatul aima. <coughs> maksumnya para penguasa maka penguasa sebagaimana yang lain adalah orang yang mungkin salah, mungkin keliru dan banyak orang kalau dilihat dari omongannya ya, tukang demo itu dari, dari omongannya itu pinginnya itu penguasa itu masuk tidak punya salah ini akidah itu ismatul aimah maka ketika terjadi asofia antara nasib dan rafidah faina haula maka haula itu orang-orang rafidah menjadikan hari aswa sebagai maktaman hari bersedih maka doa haula maka mereka mereka itu nasibah doa membuat hadis palsu membuat dan red-red palsu yang isinya adalah tawasuk fihi melapangkan nafkah pada hari asura berarti senang-senang dan menjadikan hari asura sebagai hari senang-senang wakilah wakilahuma batul dan dua-duanya adalah keliru antara yang menjadikan sebagai bersedih atau menjadikan sebagai bersenang-senang itu dua-duanya beli Maka sahabat dan terdapat dalam saya Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan saya kuno fisakif kada pun memupirul akan ada di tengah-tengah dari bani takif seorang pendusta dan seorang penghancur <clears throat> siapa dia dua orang ini Fakan al-kadzab maka yang dimaksud dengan pendusta adalah seorang yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubay. Nutnam Al-Mukhtar bin Abi Ubay bin Mas'ud bin Amr al-Thaqafi. Karena awal amri yubridu aliyan pada awalnya dia membenci Ali. Suma mala ila tasyayu kemudian cenderung pada pembelaan kepada Ali. Hatta stahwada alal kufati sampai akhirnya dia menguasai Kufa. faltaf e, faltafa ilaihi jama'atun nasyiah maka berkeliling di sisinya artinya jadi pendukungnya berbagai kelompok dari syiah Fakotala Juyus Bani Umayyah Lalu Al-Muhtar ini kemudian memerangi pasukan Bani Umayyah maka Yuzir wala'ahu li ibni Zubair, Dan dia menampakkan kalau dia wala pada Ibnu Zubair akan mendukung Ibnu Zubair Abdullah bin Zubair Falama ingkasara namun ketika dia kok sudah merasa menang menghadapi pasukannya Ibnu Ziyad yaitu Ubaidillah bin Ziyad tadi infarada bil amri maka dia menyendiri bikin kelompok sendiri wa'adhar bid'atahu dan menampakkan bid'ahnya itu melihat tasyayuh berpihak kepada Ali namun dia campur dengan kahanah guna wadah al-wahi ilai dan klaim dia mendapatkan wahi ujung-ujungnya dia ngaku nabi eh, ujung-ujungnya dia ngaku nabi awalnya tasyayuh namun dengan kedok kasayu dia ngaku jadi nabi. Katalah dan dia diperang oleh Mus'ab bin Asubay saudaranya adiknya Abdullah bin Zubair sehingga dikalahkan akhirnya terbunuh pada tahun 67 Hijriah pas dengan umurnya yang berusia 67 Hijri, 67 eh, tahun juga. Jadi dia lahir tahun 1 Hijriah. Ya. Wakana yatasyayuk lil Husain dan Al-Muhtar bin Abu Ubaid ini menampakkan kalau dia berpihak pada Al-Husain Suma abharul kadhib wal iftira'a 'ala Allah. Kemudian dia menampakkan kedustaan dan kebohongannya atas nama Allah yaitu ngaku jadi nabi dan ngaku mendapat wahyu. Sedangkan orang yang kedua yang Nabi katakan mubir adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah amil adalah anak buahnya Abdullah bin Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid ya, jadi amil jadi gubernur ala Irak untuk daerah Irak karena haziman kawiya dan seorang yang kokoh dan seorang yang kuat namun dolima haziman kawiya ini pujian doliman namun dia boleh meninggal tahun 95 Hijriah karena bin Hirafin an Ali wasiati dan dia menyimpang dari jalannya Ali dan kelompoknya Ali, grupnya Ali. Kalau tadi itu menampakkan kalau dia sejalan dengan Ali, kalau ini kebalikannya. Maka Mubira dan dia ada seorang penghancur. Dia nut Mubir maknanya dalam bahasa Arabnya muhlik, penghancur. Sumial hajat bidalik Hajat dinamakan semacam itu suatu qatli karena dia sangat sering bunuh orang Wahaulah maka mereka Maka al-hajat itu adalah mewakili nasibah pembenci Ali. Nah, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini Rafidah ini adalah Rafidah. Wa haula'i fi bid'ah wa dhalalat wa dhalalut maka pada kelompok ini kelompok nasibah ada bid'ah dan kesesatan wa wa ulaik namun yang ini Rafidah juga fihim bid'ahun wa dhalalut. Semua kelompok ini punya sesat semua, punya kebid'ahan semua. Namun jika dibandingkan, jika kita komparasikan wa in kunta wa in kanat syiah aktsaru kadiban wa asfa'u halah. Wa in kanat syiah kan tapi syiah itu lebih banyak bohongnya dan lebih jelek keadaannya. Kalau dibandingkan manakah yang lebih baik antara nasibah dan rafidah, ah, nasibah itu agak mending dibandingkan rafidah. One. لكن لا يجوز لأحد أن يتغير شيئا من الشريعة أن يغير شيئا أن يغير شيئا من الشريعة لإعرار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوصيف وتوصيف النقى من البدع المحدثة هو من البدع المحدثة المقابلة المقابلة المقابلة للرافضة اه المقابلة للرافضة وقد وضعت في ذلك وقد وضعت بذلك فيشنع ما يصنع في والاكتهال وغير ذلك وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره وغيره وليس فيها ما يصح لكن رويت لأناس افتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب فهذا مثل هذا وقد يكون سبب الغلو في تأذينه من بعد المنتسبة لمقابلة الروافد فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا شقين شقين صاروا فينبغي أن يتجنب جميع هذه المحدثات ومن هذا الباب شهر رجل فإنه أحد الأشهر الحرام أشهر الأشهر الحرام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم wasallam annahu kana idza dakhala syahra rajabin idza dakhala syahra rajabin qala Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balligh wa ballighna wa ballighna ramadana wa lam yas فروايته في الفضائل أمر قريب أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله بقوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وهو أحد الكاذبين نعم روي عن بعض السلف في تفصيل الأشر الأشر الأول من رجب بعد الأثار وروي غير ذلك فاتخاذه موسما بحيث موسما فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد أحمد, أحمد وغيره كما روي عن عمر عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم Nah, akan tapi tidak boleh bagi seorang pun untuk mengubah satupun syariat gara-gara orang, gara-gara matinya Al-Husain. Dan menempatkan gembira dan gembira pada hari Asyura dan melapangkan nafkah pada hari Asyura ada termasuk bid'ah yang diadakan mukabil. Dan ini adalah sebagai bentuk reaksi terhadap ulah Rafidah. Rafidah menjadikannya sebagai hari sedih, maka ada orang yang reaksi. Reaksi apa nanti reaksi? Reaksi ya. Orang yang kemudian reaksi dengan kebalikannya menjadikannya sebagai hari senang. yaitu tempat yaitu mukabil kebalikan dari kelakuan jia ketika berlebihan dalam menampakkan kesedihan dan mengadakan makam di hari Asyura. Maka datang kelompok yang lain dan berlebihan untuk menyelisih Syiah. Maka mereka jadikan hari Asyura sebagai munasabah farahin bagi waktu untuk gembira asbah bil aid yang mirip dengan aid dan dua kelompok ini sana menetapkan ajaran yang tidak Allah syariatkan maka mudah dan telah dibuat dalam masalah ini tentang bid'ah ini berbagai hadis palsu fadail tentang keutamaan apa yang dilakukan pada hari Surah ada diskursus tentang keutamaan mandi dan bercelak pada aswa dan yang lainnya. Wasohaha ba'duna Hadis ini dinilai sahih oleh sebagian orang Semacam Ibn Nasir Footnote yaitu Abu Fadl Muhammad bin Nasir Al-Ma'ruf Sulami Ulama abad 6 Yang mendengar hadis dan fikih Belajar hadis dan fikih eh, Mengikuti matanya Syafi'i dan dia sangat eh, banyak hafalannya dan sangat perhatian dengan ilmu sastra, nahu dan bahasa. Dan di akhir umurnya dia berpindah ke matanya Imam Ahmad dalam masalah usul wal furu' dan yang lainnya. Walai safiha padahal tidak ada dalam hadis-hadis tersebut satupun yang sahih. Akan tapi hadis tersebut dilihatkan kepada beberapa orang yang meyakini kalau ini benar lalu mereka mengamalkannya dan tidak tahu kalau itu dusta pada misalnya maka kejadian ini masalahnya adalah semacam itu maka dia kuno dan boleh jadi sebab hulu fi ta'zimihi dalam mengagungkan hari tersebut hari Asyura mimba dan muntasibah pada sebagian orang yang menisbatkan diri lihat footnote boleh jadi yang dimaksudkan dan menisbatkan diri pada ilmu dan sunnah boleh jadi sebabnya kenapa mengagungkan hari Asyura yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku dirinya ahli sunnah adalah limukobati rafi dalam rangka untuk ha, eh, berkebalikan dengan Rafidah Fa'ina syaitan maka sebenarnya setan tujuan setan adalah menyimpangkan makhluk dari jalan yang lurus dan dia tidak peduli ila ayyishikain ke sisi mana ah dari dua sisi penyimpangan sisi ifrat <coughs> ataukah <coughs> tafrid <coughs> soru ayro jauh manusia itu kembali maka cita-cita setan adalah bagaimana manusia itu menyimpang boleh jadi dengan jalan ifrat ya, jangan jalan ifrat berkaitan dengan wafatnya Husain sebagaimana dilakukan oleh Rafidah atau dengan jalan tafri dengan musibah yang dialami oleh Husain dengan menjadikan hari Asra sebagai hari bergembira. Fayambari maka sepatutnya menjauhi semua perkara-perkara bid'ah di atas. Baik bid'ahnya Rafidah ataukah bid'ahnya Nasibah. Kemudian sejenis ini yaitu id yang bid'ah, id zaman yang bid'ah adalah bulan Rajab. Maka bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Dan dilihatkan dari Nabi saw. jika Nabi saw memasuki bulan Rajab, dia berdoa, Ya Allah berkailah untuk kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampai kalah kami di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Ayat 4 di sini disebut oleh Ibnu Hajar dalam bukunya Tabjinul Ojab, Bimarawah Fifatul Ojab. Kata Ibnu Hajar ada di diriwayatkan oleh Al-Bazar, Tabun dalam Ausat, Tehaki dalam Fawdu'il Ahman Abu Yusuf Al-Qadi dalam Kitab Usiyah. Kesimpulan Ibnu Hajar, hadis ini bukanlah hadis yang kuat. Namun Syekhul Islam nampaknya menguatkan hadis ini. Karena beliau mengatakan Walam yasbat anin Nabi fi fali rajab hadisun akhar. Dan tidak terdapat satu hal yang sabit yang kuat dari Nabi saw tentang utawan bulan Rajab hadis yang lain. Maksudnya kan selain hadis ini. Maka nampaknya Syekhul Islam menguatkan hadis ini. Bahkan mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masalah bulan rojab dari Nabi adalah dusta. Dan satu hadis jika tidak diketahui kalau dia adalah hadis yang dusta, maka benarkan hadis tersebut untuk menjelaskan keutamaan sesuatu ya, lemahnya ringan tidak ampun korib perkara yang dekat masalahnya gampang ringan <clears throat> kalau orang itu meriarkan hadis anda tidak terlalu doif tidak terlalu parah dan dia menciptakan untuk memotivasi orang untuk beramal maka itu ampun korib akan tapi jika telah diketahui kedustaannya maka tidak boleh memberatkannya kecuali dengan diiringi menjelaskan status hadisnya. Karena Nabi mengatakan siapa yang memberatkan dari satu hadis bahwa yura dan dia menduga kalau itu ada dusta maka dia adalah ahadul kadibain atau boleh juga dibaca ahadul kadibin salah satu dari dua pendusta pertama yang buat tadi itu pendusta dia yang mencetakkan juga jadi pendusta. Nah memang dilihatkan dari sebagian selap tentang mengistimewakan 10 pertama bulan roja ada beberapa asar dan juga dilihatkan yang lainnya namun menjadikan uh, sebagai waktu event yufa dikhususkan untuk puasa adalah makruh menurut Imam Ahmad dan yang lainnya Bagaimana pendapat ini yaitu makro mengkhususkan puasa pada bulan Rajab juga pendapat yang dilihatkan oleh Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar dan selain keduanya dari para sahabat radhiyallahu anhu. Lihat footnote 3 di buku yang tercetak sebelumnya terus Abu Bakar. Nah, dua-duanya benar. Abu Bakar atau Abu Bakar dua-duanya benar. Dan awal karena terdapat riwayat bahwa Abu Bakar melarang keluarganya untuk berpuasa pada bulan Rajab. Wakadhalika warada demikian juga terdapat riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang sahabat namanya Nufai bin al Haris As-Saqafi. Bekas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah termasuk sahabat yang istimewa dan tinggal di Basrah. Dilihatkan oleh Ibnu Majah bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada bulan Rajab. Dilihatkan oleh Ibrahim bin Mungdir al, al Hazami dari Daud bin Atak Kemudian adalah Daud bin Atta ini adalah orang yang taif. Dia mengatakan hadasani Zaid bin Abi Humaid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab dari Sulaiman bin Ali <coughs> dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu Wasallam dan di sini kata Syaikhul Islam laisa bil qawi bukanlah hadis yang kuat. Wal alifat al makruh ayasumuhu kullahu Apakah mengkhususkan puasa pada bulan Rajab yang terlarang adalah berpuasa pada seluruh bulan Rajab? Au Allah yakrin bihi saron ahor atau apakah karena jika tidak digandeng dengan bulan yang lain. Kalau dua bulan puasa maka tidak apa-apa. Tapi kalau cuma bulan rojab toh itu yang apa-apa. Maka tentang masalah ini lil ashab ulama-ulama Hanabila memiliki dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau digandeng dengan bulan yang lain maka hukumnya boleh dan ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Walaulah seandainya bukanlah hadal mode <coughs> anak hadal mode isyarat misalnya buku ini cuma mengisyaratkan pada pokok-pokok masalah niscaya kami akan memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini. Dan contoh yang lain, it zaman yang bid'ah dan itu sebenarnya adalah memang hari yang diagungkan dalam syariat adalah malam nisfu Sa'ban. Ruya diriatkan tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban hadis-hadis yang makfu dan asal dari salaf yang menunjukkan kalau malam tersebut adalah malam istimewa. Lihat footnote 7 Lihat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat makhluknya pada malam di Sa'ban. Lalu Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang bertengkar dengan saudaranya, waqatul nafsin dan orang yang bunuh diri. Juga dilihatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun pada malam Nisfu Sa'ban ke langit dunia, lalu memberi ampunan lebih dari eh, ada jumlah rambut guna kalbin rambut kambing Ahmad dan Sunan Tirmidzi wa asar Tirmidzi ila tad'ifi. Tirmidzi mensyaratkan oleh hadis yang ta'if. Namun Suyuti mengatakan hadisun hasan. Nah, dan Saukani mengisahkan dalam buku-buku kumpulan hadis ta'ifnya, Fawaid Majmu'ah, mengisyaratkan hadis Aisyah kemudian berkomentar hadis mengandung kelemahan, kita dan terputus sanatnya. Dan sebagian ulama mengklaim tidak ada satu pun hadis sahih tentang masalah keutamaan malam roja, malam Sa'ban, nisu Sa'ban. Semacam Ibnu Qayyim di Manarul Munif. Namun Salbani menghasankan hadis ini. Inna Allah azza wa jalla yanzil lailatul nisfi min Dan banyak ulama yang mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang masalah malam nisu Sa'ban. Namun ingat, menurut yang menghasankan menganggap ini hadis yang kuat itu cuma menceritakan kalau ini adalah hari istimewa tidak kemudian nyuruh untuk mengadakan puasa sholat enggak karena hadisnya cuma mengatakan istimewanya yaitu adanya ampunan tidak nyuruh untuk pencatatan yang penting diperhatikan biar tidak dinisbatkan kepada orang yang tidak bersalah pemahaman yang beliau. Wa ana minas salat dari sebagian ulama salaf ada yang mengistimewakan malam Sa'ban dengan sholat pada malam tersebut. Dan berpuasa pada bulan Sa'ban terdapat tentangnya banyak hadis yang sahih. Namun di antara ulama minas salaf dari kalangan salaf dari penduduk Madinah dan yang lainnya dari kalangan kholaf ada yang mengingkari keistimewaan malam sesaat waktu anak dan mencela semua hadis yang ada tentang masalah malam di sesaat Semacam hadis innallaha yaghfir biha akthar min di si'ri hunam di kalbi. Banyak ulama yang mencela hadis ini. Wakal dan dia katakan ulama yang mencela keutamaan malam nisfu Sa'ban, maka katakan tidak ada beda antara malam nisfu Sa'ban dengan yang lainnya. Walakin akan tetapi Allah di alaihi kasrul min ahlil ilmi yang menjadi pendapat banyak ulama atau bahkan mayoritas ulama baik dari Hanabila ataupun yang lainnya adalah istimewanya malam nisfu Sa'ban. Pendapat Hanabila dan yang lainnya. Nisfu Sa'ban adalah malam utama. Wa dan ini didukung oleh Nasu Ahmad. Kata tegas dari Imam Ahmad. Alasannya karena banyaknya hadis tentang keutamaan susah payah. Wamayas duku dari kami asah salafiyah Demikian juga terdapat riwayat dari salaf yang benar Yang sahih dari para ulama salaf Yang menunjukkan istimewanya malam sahabat Dan hadis-hadis dan sebagian hadis-hadis tentang malam isu sahabat itu ada dalam kitab musnad dan sunnah ayat 7 telah saya eh, isyarat kata, kata muhakik beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan isu sahabat ada di Musnad Ahmad Sunan Tirmidzi dari Majah dari Aisyah dan Abdullah bin Amr namun catatan penting yang tadi saya sampaikan menurut ulama yang menganggap hadis ini adalah kuat namun hadis-hadis ini cuma menyebutkan keistimewaan malam ini tidak ada di sana satupun isyarat memerintahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan sholat tertentu dan ibadah tertentu ataukah perayaan bagian dilakukan oleh para ahli bid'ah ini perhatikan memberikan keistimewaannya tidak ada perintah untuk adanya ibadah khusus pada malam Nisu Sa'ban karena meskipun Qatwudi Afiyah telah dibuat-buat tentang masalah malam nisfu Sa'ban asyak hal-hal yang lainnya. Nah, meskipun itu adalah hari yang istimewa kata Syekhul Islam menurut pendapat Hanabilah bagian pendapat banyak ulama atau aksar ulama akan tetapi puasa pada hari ini puasa nisfu Sa'ban mufrad secara khusus itu tidak ada landasan. Bahkan mengkhususkannya adalah satu hal yang makro. Kalau orang itu puasa Sa'ban malah nggak masalah. Jadi ya, kalau mengistimewakan nisfu ya mengkhususkan malam nisfu Sa'ban ya, puasa nisfu Sa'ban ini malah masalah. Demikian pula menjadikan nisfu Sa'ban sebagai event untuk dibuat di sana berbagai makanan, dinampakkan di sana perhiasan, makanya ada termasuk menurut ulama yang menganggap ini adalah malam hari yang istimewa maka ini jenis yang ketiga ya. makanya ada termasuk event yang diadakan dan bid'ah yang tidak ada landasannya. Ini kalau menurut ini, menurut ulama yang mengatakan ini tidak ada <coughs> hadis yang saya tentang masalah ini, berarti termasuk jenis pertama. Et zaman yang bid'ah, yang jenis pertama yang tidak ada, tidak ada peristiwa apapun di sana. Demikian pula yang diadakan di malam Nisu Sa'ban, yaitu acara kumpul-kumpul eh, al-am yang besar satu kampung kumpul semua untuk mengerjakan sholat yang namanya sholat al-fiyah. <coughs> kenapa disebut sholat alfiyah fiyah Itu dua, sholat yang diyakini oleh pelakunya biasanya dianjurkan untuk membaca pada sholat tersebut al-ikhlas sebanyak seribu kali dan sholat ini dikerjakan di masjid jami demikian juga di masjid-masjid kampung yang bukan masjid jami kalau tempat kita musola namanya waduruk dan dikerjakan di duruk, wal aswak dan di pasar-pasar maka kumpul-kumpul ini untuk sholat nafilah yang mukoyat ini yang dikaitkan yang dengan zaman tertentu dan bilangan tertentu waktu terminal kiroah dan kadar bacaan tertentu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan makruhun atau yang makruh. Karena hadis yang berkaitan tentang sholat alfiyah dan hadis palsu dengan kesepakatan para pakar hadis. Maka jika keadaannya demikian maka tidak boleh menganjurkan sholat berdasarkan hadis palsu. Jika tidak dianjurkan maka amal yang di al muqtada istihbabiha amal yang dikerja, amal yang merupakan konsekuensi dari keanjur, e, dianjurkannya adalah satu hal yang makruh. Jika tidak dianjurkan, maka melakukan amal yang amal itu menunjukkan seakan-akan ini adalah satu hal yang dianjurkan, maka ini adalah satu hal yang terlarang. Nah, demikian yang kita baca kesempatan. Sekian ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.